Sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa dhanna annahu firaq. Dan dirinya sudah yakin bahwasanya dia akan firaq, akan meninggalkan dunia. Waltafatis saqu bisaq bertautlah betis dengan betis. Sebagian mereka para ulama mengatakan bahwasanya terbukalah pintu barza keluarlah jasad atau ruh daripada jasad meninggalkan satu alam dan masuk pada alam yang baru. Ai ijtama'at syada'id wal tafat maka terkumpullah berbagai macam rasa sakit hingga bertautlah Besarlah perkara, sulitlah yang dia rasakan. Uridu anta takhruja ruh minal badan hingga ketika ruh menginginkan untuk keluar daripada badannya. Alladhi alafathu walam tazal ma'ahu yang senantiasa roh tersebut menemani badannya. Maka pada hari tersebut, fatazaku allah, maka pada hari tersebut mulailah berlaku. Roh tersebut dikirim menuju Allah subhanahu wa ta'ala Liyujaziha bi'amaliha agar roh tersebut mendapatkan balasan dengan perbuatan yang telah dia lakukan wa yuqarriruha bi fi'aliha agar roh tersebut mengakui, mengikrarkan apa yang telah dia kerjakan. فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاتها maka peringatan hardikan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan bahwasanya mereka manusia akan digiring menuju Rabbul Alamin maka wayadzhiruha amma fi halakiha maka hendaknya persiapan persiapan untuk berjumpa dengan Rabbul Alamin maka masing-masing seorang akan digiring apakah orang tersebut termasuk hamba yang beruntung atau hamba tersebut hamba yang rugi yang dia akan diseret menuju tempat keberuntungannya atau ke tempat-tempat yang dia akan masuk ke dalamnya berupa kesengsaraan jahannam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma idin yauma taqumu as-sa'atu yauma idin yatafarraqun maka manakala ditegakkan hari kiamat maka jadilah mereka terpisah-pisah wa amma alladziina aamanu wa 'amilu shalihat adapun mereka orang-orang yang mukmin yang mereka beriman kepada Rabbul Alamin dengan keimanannya mereka beramal untuk menjemput akhirat maka ulaika fi rawdati yahbarun maka mereka berada di taman-taman yang indah mereka merasakan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Rabbul Alamin wa amma alladziina kafaru wa kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah Adapun mereka orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, hari perjumpaan dengan Rabbul Alamin, hari hisab, hari ditimbangannya amalan-amalan mereka. Baulaika fil di muhdarun, maka mereka mendapatkan azab dan mereka sekal. mereka berada di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir." Ada dua kelompok. Kelompok yang pertama fariqun fil jannah, maka mereka masuk ke dalam syurga wa fariqun fis dan mereka sebagiannya masuk ke dalam api yang menyalanya. Dua golongan. pun yang disebutkan dalam surat Al-A'raf tentang keberadaan mereka manusia terbagi menjadi tiga, maka tetap itu pun akan menjadi mereka dua kelompok. Yaitu kelompok ahli jannah, kemudian kelompok ahli niran, kemudian kelompok ashabul a'raf. A'raf bagian yang tertinggi bagi mereka orang-orang yang berat timbangannya sebagaimana firman-Nya fa'amma adapun mereka orang-orang yang berat timbangannya bahwa fi isyati radiyah maka mereka masuk ke dalam kehidupan radiyah yang diridhai apakah kehidupan yang diridhai Kehidupan yang diridhai adalah kehidupan mereka orang-orang yang mengambil catatan amalan kebaikan mereka orang-orang yang mendapatkan laporan, orang-orang yang mendapatkan catatan berupa amalannya dan mereka mengambil dengan tangan kanan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun mereka orang-orang yang mengambil catatan laporan amalannya dengan tangan mereka. Maka mereka mengatakan, "Ha, kitabiyah." Marilah kemari, bacalah kitab saya. Ini zanantu Tuhan di hisabiyah. Saya mendapatkan catatan amalan dengan sangat kanan. Karena ini zanantu, karena aku yakin mulai di hisabiyah. Bahwasanya saya akan berjumpa dengan hisabiyah. Dengan hari hisab. Amirul mu'minin. Umar bin Khattab radhiyallahu taala memberikan nasihat singkat tapi padat. Di antara ucapan beliau, hasibu qabla an tuhasabu, wazinu qabla an tuzanu. Hisablah diri-diri kalian. Hisablah dan hitunglah diri-diri kalian. Itu amalan-amalan kalian. Mana amalan-amalan yang saleh dan mana amalan-amalan yang buruk. Hitung sama kalian. Qabla an tuhasabu. Sebelum kalian dihitung. Yang menghitung Rabbul Alamin. Yang menghitung adalah Allah subhanahu wa ta'ala sari'ul hisab dan hisab perhitungan Allah sangatlah cepat sebelum kalian dihisab hisab sebelum dihitung amalanmu maka hitunglah sendiri wazinu qabla an tuzanu timbanglah timbanglah amalan-amalan kalian sebelum kalian ditimbang amalannya oleh Allah Rabbul Alamin inilah hakikat seorang muslim seorang muslim yang dia tidak sibuk dengan amalan orang lain. Justru dia sibuk dengan amalan diri sendiri. Dia akan timbang berapa banyak kebaikan yang sudah saya lakukan. Berapa banyak keburukan-keburukan yang sudah saya kerjakan. Maka itu akan memudahkan hisab nanti di yaumil Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar mengikrarkannya. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan. Dari hadis Ibn Umar dikeluarkan dengan Muslim. Rahimahullah bahwasanya suatu hari nanti di hari kiamat Allah akan mendekati orang mukmin dan dia akan meletakkan lidahnya ledangnya sehingga tertutuplah tidak ada yang bisa melihatnya antara dia dengan Allah semata cuma dua orang cuma dua cuma dua saja antara dirinya dengan Rabbul Alamin Kemudian Allah akan menginterogasinya dengan ucapan atarifu dzamba kada wa kada, atarifu dzamba kada wa kada. Bukankah kamu telah melakukan ini dan itu? Bukankah kamu telah melakukan dosa ini dan dosa itu? Maka hamba tersebut mengatakan, Nah, iya ya Allah. Sampai-sampai hamba ini sudah yakin bahwasanya dirinya akan celaka, akan binasa. Akan tapi arhamur rahimin. Yang maha lembut, yang maha pengasih, yang luas kasih sayangnya dan rahmatnya. Dia katakan, Ini satartukal yawm, wa aghfir lakal yaw. Pada hari ini aku tutup aibmu. Aku tutup aibmu ketika di dunia. Dan sekarang aku ampuni dosa. Ini bagi mereka orang-orang yang suka menghitung-hitung amalan. Bukan sibuk ngurusin orang lain. Tapi sibuk ngurus diri sendiri. Dan ini penyakit kita. Yang sering dilakukan oleh manusia. Yang bukan hanya mengenai kepada orang-orang awam akan tetapi para penuntut ilmu ikut-ikutan. Tidak kalah salafiyun, tidak kalah salafiyat, illa man Allah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gampang sekali. Dia melihat ada kotoran pada diri saudaranya, tapi dia tidak sadar. Ada kotoran pada wajahnya sendiri. bulan demikian, bulan demikian. Fulana demikian, fulana demikian. Dan yang tidak kalah bahayanya Ternyata ketika dia sedang menggibahi saudaranya, dia gak sadar dirinya sedang bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini perkara yang sangat bahaya. Persis seperti bid'ah. Hanya saja bid'ah, seorang melakukan bid'ah, dia tidak menyadari. Dia merasa dirinya sedang melakukan ibadah. Ada pun dia tidak sadar dirinya bermaksiat. Padahal dirinya bermaksiat dengan melakukan dosa besar. Atuhibbuna an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu Apakah kalian ridha makan daging bangkai saudaramu sendiri? fakarihtumu Bukankah kalian akan jijik ketika mendapati tidak ada perbekalan? Ketika habis makanan, ketika habis minuman, kemudian mendapati bangkai manusia, apakah kalian mau memakan dagingnya? Fakir itu, bukankah kalian jijik memakan daging manusia? Maka demikian, betapa jijiknya riba, Nabi alaihissalatu wassalam lama urija. Manakala beliau dimi'rajkan, maka beliau melewati suatu kaum yang mereka lahum awtaru min nuhasin. Mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat daripada tembaga. Kemudian semasyuna wujuhahum wa suturahum. Mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka sendiri. Mencakar dada-dada mereka sendiri. Kurang kerjaan. Betul, kurang kerjaan. Kenapa ngurusin saudaranya? Kenapa ngurusin aib saudaranya? Kenapa tidak sibuk ngurusin dirinya sendiri? Saya melakukan ini, saya melakukan itu. Jangan sibuk ngurusin saudaranya. Kita. Maka di hari kiamat dia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri, mencakar-cakar dadanya sendiri. Maka Rasul Ali Shallallahu wasallam bertanya kepada Jibril, Man haula'i ya Jibril? Siapakah mereka? Wa Jibril Ali Shallallahu Maka dikatakan oleh Jibril Ali Shallallahu ulaika qaumun yaquluna luhumanna wa yad'una 'arabahum mereka adalah orang-orang yang suka makan bangkai manusia siapakah mereka yad'una 'arabahum yang mereka suka menjatuhkan kehormatan manusia kalau bukan nasihat kalau bukan bentuk tahdir, kalau bukan kita fatwa, kalau bukan karena ta'aruf, maka jangan sekali-kali menggirahi manusia. Hati-hati. Terkadang manusia terlalai. Ketika mereka menggibahi dalam keadaan dia tidak sadar. Padahal yang sangat dianjurkan. Ketika dia terjatuh kepada riba, istighfar. Astagfirullah, saya sudah pergi. Bagaimana kafarahnya? Angkat derajat saudaramu yang sudah kamu gibah. Bulan demikian, bulan demikian. Astagfirullah. Bulan ternyata adalah orang yang soleh juga. Ini termasuk kafarah daripada ghibah. Hati-hati. Itulah keadaan mereka manusia. Yang terkadang mereka terjatuh pada satu kesalahan, akan tapi mereka tidak merasa dirinya sudah melakukan kesalahan. Ada pun mereka orang-orang ashabul yamin mendapatkan kitab dari sebelah kanannya, kemudian dia katakan ini zanantu ani mulakin hisabiyah karena saya yakin bahwasanya saya akan berjumpa dengan Rabb, saya akan berjumpa dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang yakin maka akan berbuah keyakinan yang dengan amalan. Seorang yang yakin dengan hari kiamat, maka dia akan bekerja untuk mempersiapkan perjumpaan dengan hari tersebut. Oleh sebab itu disebutkan dalam ayat tersebut, "Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah." maka ganjaran bagi hamba tersebut bahwa bisyati maka ganjarannya orang ini akan mendapatkan kehidupan yang sirih di jannatin aliyah di dalam surga yang tinggi kutubu hadaniyah makanlah atau kutubu hadaniyah buah-buahan yang mendekat tidak perlu naik tangga tidak perlu belanja apa yang kamu inginkan muncul di hadapanmu pohon-pohon buah-buahan yang kalian inginkan akan mendekat kalau kalian inginkan hal tersebut. Kulu washrabu hani'an bima atlaqtum filayalil khaliyah. Maka makanlah, maka minumlah. Hani'an dalam keadaan kalian nyaman, tentram, sentosa, selamat. Inilah bina atlaqtum. Inilah ganjaran terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. fil ayatil khaliyah pada waktu yang telah berlalu. Maka bekerja ya Tuhan untuk mendapatkan negeri radiyah, negeri yang diridhai. Walakin al-mu'amid alladhi la tanfa' fihi al-ayat la yazal mustamirra ala ghayyihi wa zufrihi wa inadihi. Akan tetapi barakallahu fikum. Para manusia yang keras hatinya sama sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak ada manfaatnya. Dibacakan kalam Allah la yusar, tidak berpengaruh. Disebutkan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam, "Hadza ghairu muhtilin." Ini tidak masuk akal, tidak efek, tidak berpengaruh. Maka tadi ayat hadisin ba'dahu yu'minun. Maka dengan ucapan apa lagi? Dia akan beriman kepada Rabbnya. Dikatakan firman Allah, dikatakan ucapan Nabi, tidak berpengaruh. Maka dengan ucapan siapa lagi? Dirinya akan berpengaruh. Dengan ucapan apa lagi? Akan lembut hatinya. Maka basiru. Basiru bila aman, Bersegera ya ikhwan. Bersegera untuk melakukan amalan-amalan yang soleh. Terlebih kita tinggal di dunia fitnah. fitnah sunnisa, fitnah mal, fitnah harta, fitnah wanita, yang Nabi sudah memberikan peringatan. Jangan sampai masuk. Inna dunia hilatun khadiratun. Sungguh dunia itu manis dan hijau. Enak dirasakan, nikmat untuk dipandang. Wa inna Allah mustakhlifakum biha. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian khalifah. Pemilik yang paling silih berganti. Sekarang dunia milik si bulan, besok akan pindah beralih ke tangan si bulan. Persis seperti pelacur kata Ibnu Qayyim. Rahimahullah. itu rasulnya Jadi rendah. Hina. Kenapa dikatakan rendah? Kenapa dikatakan hina? Tidak ada nikmat dunia bisa dikatakan sebagai nikmat yang sempurna. Karena nikmat dunia dia akan bisa dirasakan dan itu pun kenikmatannya harus berhubungan dengan sesuatu yang menjijikkan. Gak percaya? baik makanan yang enak, minuman yang menyegarkan, makanan-makanan yang lezat, yang melenakkan jiwa, yang manusia bahagia memakannya, ridha, dia memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Perhatikan para penolong. Ketika makanan tersebut, ketika bercampur dengan liurmu, ketika dalam kunyahannya, bayangkan. Apakah nikmat seperti itu? Tentu tidak menyenangkan. Tidak enak untuk dibayangkan, tapi itulah yang sudah masuk. Kemudian ketika jatuh dari punyaanmu, apakah kamu rela untuk memakannya kembali? Nasi makanan lauk pauk yang sudah hancur digiling oleh gigimu, kemudian jatuh dari punyaanmu, itulah nikmat dunia. Nikmat tapi harus berhubungan dengan sesuatu yang menjijikkan. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam perut, apalagi kalau sudah bercampur dengan cairan-cairan yang ada di dalam tubuh, Apakah bisa dikatakan nikmat yang sempurna? Bisa. Nikmat tapi harus berhubungan dengan sesuatu yang menjijikkan. Itulah nikmat dunia. Maka jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan, watakun ya watakun nisa. Hati-hati kalian daripada dunia. Hati-hati kalian daripada kita wanita. Ikhwanana hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Berapa banyak mereka manusia yang terjatuh lewat pintu itu. Oleh sebab itu Imam Sa'id Ibn Mustayyib rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dengan maknanya, tidaklah syaitan dia berputus asa di dalam mengganggu manusia bicara dengan cara ini tidak berhasil dengan cara seperti ini tidak berhasil, wayati maka dia akan datang menjumpai kalian minki dalil nisa dari pintu wanita. Diajak kepada harta tidak bisa. Diajak kepada kekufuran, tahu dia ahli tauhid. Diajak kepada bid'ah, tahu dia ahli sunnah. Kokoh, oh, kuat dia. Tapi kalau untuk masalah wanita, akhirnya jatuh juga. Berapa banyak mereka yang kuat tauhidnya, kuat sunnahnya. Ternyata suatu saat rapuh juga tauhidnya. Karena kurang istiqamah. Ada musadar, kurangnya sabar. Dan sebagai Nabi Ibn Musayyid rahimahullah. Beliau mengatakan, perkara yang paling saya khawatirkan terhadap diri saya adalah nisa wanita. Dan beliau mengucapkan hal tersebut ketika usia beliau 84 tahun ketika menjadi imam Madinah. Dan ternyata kata muridnya disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitab Kitab Fakhma bahwasanya beliau dalam keadaan matanya sudah buta sebelah tapi tetap mengkhawatirkan dengan wanita. Mengkhawatirkan dengan mata yang khianat ketika melintas wanita di hadapannya. Maka subhanallah, jiwa sangat menginginkannya. Sementara jiwa ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada keindahan. Maka hati-hati. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian daripada dunia dan hati-hati kalian daripada wanita. Fa inna awala fitnah Bani Israil kanat nisa. Karena fitnah yang pertama kali melanda Bani Israel gara-gara perempuan. Hati. Oleh sebab itu para syabab yang tinggal di kota subhanallah banyak wanita-wanita yang kafiat, ariat, pakai baju tapi telanjang, kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Kalau dia tidak bisa menahan syahwatnya, hati-hati. Maka manis kata amin kemerga'ah, kalian Siapa di antara kalian yang sanggup menikah, maka atau siapa yang sanggup di antara kalian ba'ah mencari nafkah, segera menikah. Karena sungguh tinggal di kota seperti ini. orang tidak akan bisa mengikhlaskan ketakwaannya tidak akan bisa menjaga kesucian hatinya. Karena wanita telah menawarkan diri-diri mereka dengan siapa? Ayo memraati. Siapa pun wanita. Ida kharajat. Kalau keluar daripada rumahnya. Istashrafat syayatin. Maka syaitan-syaitan akan menggambarkan keindahan. Pada tubuh wanita tersebut. Rambutnya Masya Allah. Telinganya, hidungnya, bibirnya, kerudungnya Masya Allah. Hati-hati. Jaga ketakwaan. Ada pun mereka para pembangkang yang keras hatinya. Dibacakan ayat Allah tidak berpengaruh. Bahkan mereka terus menerus di atas penyimpangannya, di atas kekufurannya, di atas pengingkaran mereka. Bala tetap tidak pernah membenarkan. Aila amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusin wa yawmil akhir wal qadari musyarif. Mereka tidak mau beriman kepada Allah tidak beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari kiamat. Berapa banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan. Apa mungkin ada mungkar dan nakir? Apa mungkin ada adab kubur? Apa mungkin, apa mungkin, apa mungkin? Kalimat-kalimat yang ragu. Na'udzubillah. Wal qadar khairi wa syarrih. Dan juga beriman kepada takdir yang buruk dan takdir yang baik. Wala tidak pula mereka orang-orang yang keras hatinya membenarkan kalimatullah dan tidak pula mereka salat. Walakin kadzaba akan tetapi mereka terus-menerus dalam keadaan hatinya mendustakan ayat Allah. Bil haqqi fi muqabalati tasdiq. Mereka menolak kebenaran bahkan menerima kebenaran dengan kedustaan. Wa tawalla bahkan mereka berpaling anil amri wan nahi mereka berpaling ketika diajak seruan Allah. Mereka justru berpaling. Ketika Allah memperingatkan jangan masuk ke sana, justru dia masuk ke dalamnya. Hada huwa mutmainnun qalbuh. Maka orang seperti ini hatinya dalam keadaan mutmainnu qalbi. Dia melakukan kemaksiatan tapi anehnya orang tersebut dalam keadaan tentram. Melakukan kemaksiatan dalam keadaan bangga saya sudah melakukan ini dan itu. Saya sudah cekek botol banting kartu main perempuan. Bangga dia. Cerita sama saudaranya. Saya dulu ini, saya dulu itu. La ilaha illallah. Melakukan kemaksiatan dalam keadaan hati nyaman, tentram, tidak takut. Zaira khaihin min ratih. Tidak takut kepada Rabbnya. Bal yuridul yang liyafjura amamah. Bahkan demikianlah mereka manusia. Sukanya berbuat fajir, berbuat kemaksiatan amanah di hadapan dia. Padahal Allah ala kulli syai'in aliman, ala kulli syai'in hafizan. Padahal Allah terhadap segala sesuatu dia maha mengetahui. Terhadap segala sesuatu dia maha menyaksikan. Terhadap segala sesuatu kulli syai'in rakiban, dia mengawasi. Tapi manusia tidak menyadarinya. Thumma zahada ila ahlihi Justru mereka para pembangka. Para pendusta agama. Yang mereka dusta kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang mereka tidak mau salat. Yang mereka mendustakan. Yang mereka suka berpaling dari perintah Allah. Justru masuk ke dalam larangan Allah. Ditambah summa zahada ila ahlihi yatanadda. Kemudian mereka pergi berpaling dari kebenaran, kemudian justru mereka nongkrong. Duduk-duduk bersama orang-orang yang semodelnya, ya tanpa bersenang-senang, menjadikan agama sebagai lawan, sebagai main-main, sebagai bahan pembicaraan, sebagai olok-olok. Aylaisa ala balihi syai'un. Tidak berpengaruh, tidak ada nilainya agama di sisi mereka. Suma ada. Kemudian Allah mengancam mereka qawli dengan ucapannya. Aula laka faula. Celaka untuk diri untuk dirimu faula dan celaka untuk dirimu. sama aula laka faula. Kemudian kecelakaan atasmu, kemudian kecelakaan atasmu. Empat kali ucapan peringatan. Empat kali ancaman celaka, celaka, celaka dan celaka. Wahai hadhihi kalimatu kalimatun atau kalimat wa'idi karraraha litatrir wa'idi ini adalah kalimat ancaman yang fungsinya adalah untuk mengulang-ulang supaya semakin kuat ancamannya celaka kamu celaka kamu celaka kamu dan celaka kamu sebagai mufassirin menafsirkan ini kepada Abu Jahal Sebagian mufassirin mereka mengatakan celaka kamu ketika kamu mati, celaka kamu ketika masuk ke dalam kuburmu, celaka kamu ketika bangkit daripada kuburmu, dan celaka kamu ketika kamu dimasukkan ke dalam Jahannam. Thumma zakara al-insan bi khalqihi Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang proses penciptaan manusia pada awal kalinya. Karena mereka merasa aneh. Mereka merasa heran terhadap apa yang diajak oleh Muhammad. Apa yang diseru oleh Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala Yang mereka katakan bahwa bahwasanya apabila sudah menjadi tulang belulang, kalau sudah rapuh hancur kami dan bapak-bapak kami, apa apakah dibangkitkan? Inna hada la syai'un ujab. Sungguh ini perkara yang aneh. Ini perkara yang sangat aneh, tidak pada umumnya. Inilah para pengingkar hari kebangkitan. Yang mereka merasa aneh dengan adanya kehidupan setelah kematian. Padahal Allah lah yang telah menciptakan waladi waladi yabda'ul khalqa dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah ber, yang pertama kali menciptakan makhluk sama yu'iduhu wa ilahi turja'un yang kemudian kalian akan kembali kepadanya dan kalian akan dibangkitkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan penciptaan mereka. Ayah sabul insan, ayu teraka sudah. Apakah mereka manusia menyangka bahwasanya setelah kami ciptakan mereka, dia ya teraku sudah, kami tinggalkan begitu saja. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Setelah kami ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, satu dengan yang lain saling bercocok-cocokan. Tempat-tempatnya sesuai dengan kebutuhan kehidupan mereka sendiri, manusia. Dari kaki, jari, tangan, mata, telinga, semua. Semuanya. Subhanallah. barakallahu ahsanul khalihin. Maha berkah Allah. Dialah sebaik-baik pencipta. Menciptakan manusia dalam keadaan yang paling bagus. Maka Allah ingatkan. Apakah mereka manusia mengira setelah kami menciptakan mereka Yusrafu sudah, kami tinggalkan dia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan. Ay muhmalan la yumar wa la yumhal. Artinya terlantar sia-sia tidak ada perintah, tidak ada larangan. Wa la yusaf wa la yu'aqib. Tidak ada pahala dan tidak ada dosa, ancaman, azab. Apa demikian? Ini suudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Tuhan Allah Maha Adil. Di antara bentuk keadilannya dia tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Ini haram tuh zulma ala nafsi wa ja'atu bainakum muharrama fala tazalamu. Sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri. Akan tetapi jangan memikir bahwasanya ada sesuatu yang bisa sanggup mewajibkan Allah. Tidak ada. Hanya saja Allah dengan rahmatnya. Dengan hikmahnya. Dia haramkan atas diri dirinya sendiri untuk melakukan kezoliman kepada makhluknya. Subhanallah. Rahmat sekali Allah. Subhanahu wa ta'ala. Waja'altu bayanakum muharraman. Dan aku jadikan kezaliman adalah suatu bentuk keharaman atas kalian. Fala Maka jangan kalian saling menzalimi. Ternyata ada hamba-hamba Allah yang menzalimi. Ada di antara mereka yang dirampas kehormatannya. Ada di antara mereka yang direnggut jiwanya. Ada di antara mereka yang dijarah hartanya. Kalau tidak ada hari pembalasan, kasihan sekali para korbannya. Korban penjarahan, perenggutan jiwa, Korban-korban yang diambil, dirampas kehormatannya. Kasihan sekali mereka. Kalau tidak ada hisab, kalau tidak ada keadilan nanti di hari kiamat. Maka Allah dengan keadilannya, dia akan menghisab dan dia akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang berhak mendapatkan hukum. hada maka keyakinan ini siapa yang meyakini bahwasanya tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada pahala, tidak ada azab, hada husbanu batilin ini adalah prasangka yang sangat batil. Wa billahi dan dia telah menuduh Allah, menyangka Allah dengan sangkaan yang tidak layak sama sekali kepada kebijakan yang telah Allah berlakukan kepada hambanya. Alam yakun nutfat. Alam yakun nutfatan mimaniyum. Bukankah kami ciptakan mereka? Manusia. Dahulu asalnya cuma sekedar nutfah. Cuma sekedar tetes daripada air yang gila Yang keluar dari tulang sulbi laki-laki kemudian masuk ke dalam rahim perempuan. Bukankah itu asal kehidupan Mimani yumna. Dari mani yang memancar, Makan. Kemudian setelah 40 hari. Setelah selesai. Atau setelah menjadi mani. Keras. Dikeraskan oleh Allah. Kemudian dijadikan segumpal alaqatan darah. Setelah 40 hari. Fa'alaka fasawa. Bukankah kalian dulu mani. Kemudian Allah jadikan kalian sebagai alaqatan darah wa khalaqa Kemudian Allah ciptakan dari darah tersebut hayawan, makhluk, manusia. Hari jadi binatang. Bukankah kalian seperti itu? Dari setetes air yang hina antara mani perempuan dengan mani laki-laki yang kemudian Allah ciptakan dari kedua mani tersebut menjadi darah yang kokoh, kemudian setelah itu menjadi daging yang menggumpal, kemudian Allah ciptakan. Bukankah itu kalian asalnya? Faja'ala minhu dzakara wal Dan bahkan Allah jadikan kalian dua pasang-pasangan. Bukan hanya laki-laki jenis, laki-laki semuanya tidak. Akan tapi kalian berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Di antara hikmahnya subhanallah. Sebagai perkembangbiakan dan sebagai mawaddah wa rahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون dan termasuk termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dia telah jadikan kalian berpasang-pasang. Zaujain. Ada laki-laki, ada perempuan, min anfusikum azwajan dan itu dari diri-diri kalian sendiri. Manusia dijadikan berpasang-pasangan, tapi ternyata suami dan istri dari kalangan diri sendiri, bukan satu malaikat satu manusia, bukan satu manusia satu jin, bukan satu manusia satu binatang, bukan, tapi sama-sama manusia. Wajala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan kemudian kami jadikan di antara kalian mawadah tumbuh saling kecintaan warahmah dan kasih sayang dengan sebab mawadah dan rahmah muncullah generasi anak inna fi dzalika ayat dan semua yang demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah liqauli yatafakkarun bagi mereka orang-orang yang mau menggunakan akalnya yang mau merenungkan yang mau berpikir hati-hati mereka Waja'ala faja'ala minhu wajah dzakara wal untha. Maka kemudian kami jadikan dari setetes mani tersebut dua insan yang berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kias. Kias sahih. Kalian dulu tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah yang sedemikian kuatnya, yang dia maha berkuasa dalam hal penciptaan tersebut, tidak ada diadakan. Kemudian bukankah dia kuasa untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Wahyu huwa yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu bahwa ahmadu ilaih. Dialah yang telah menciptakan kalian pada awal kali penciptaan. Kemudian dia akan mengembalikan kalian. Maka ketahuilah barakallahu fikum wa huwa ahwanu alaih dan sungguh penciptaan kalian yang kedua itu lebih mudah. Mudah baginya. Dulu kalian tidak ada, diadakan tanpa ada contoh. Dulu kalian diciptakan tidak ada contohnya. Siapa contohnya? Tidak ada. Tidak ada penyebutannya. Siapakah dia? Bukan manusia. Cuma tanah. Kemudian tanah tersebut dikeraskan oleh Allah. Kemudian ditiupkan. Ruh. Kemudian jadilah ada. Alaihissalam. Itu contoh yang pertama. Sekarang dimatikan manusia. Kemudian dibangkitkan dalam karena sudah ada contohnya. Sudah pernah terjadi penciptaan. Wahuwa ahwanu alih. Itu lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penulis menutup dengan kalimat, Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Maka tentu ya Allah, sesungguhnya dia Allah terhadap segala sesuatu, dia maha kuasa. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Disahihkan oleh Syekh Nasir Al-Bani. Rahimahullah. Dalam kitab Jami' As-Sahih Nabi Alaihissalam atau ada seorang sahabat ketika membaca sampai akhir ayat ini dengan firman-Nya alaisa dzalika biqadirin ala al ya maut bukankah dia maha kuasa untuk menciptakan kematian atau menciptakan sesuatu yang sudah mati maka sahabat ini membaca Subhanallah bala maha suci ya Allah tentu engkau maha kuasa Ketika ditanya oleh para tabi'in, kenapa Anda membaca demikian? Setiap membaca surat kiamah, di akhirnya membaca subhanaka bala. Sebagai lafaz mengatakan Allahumma bala. Maha suci engkau ya Allah. Bala, tentu engkau maha kuat. Maka sahabat ini mengatakan, Sami'tuhu minan nabi. Aku mendengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanak bala. Maha suci engkau ya Allah. Tentu engkau maha kuasa atas penciptaan tersebut. Walhamdulillah. Sempurna sudah tafsir surat Al-Qiyam. Kita masuk kepada tafsir surat Al-Mudathir yang berselim. Sudah isya. ada yang ada. Saya kita lanjutkan pada lain kesempatan. Surat Al-Mudathir insyaallah taala. Wallahu taala alam bis-shawab. سبحانك rabbana ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفاضل بارك الله فيكم